Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم فصل وسلم وزد وبارك وأنعم على أبدك ورسولك حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Uh, insyaallah pada hari ini kita akan membahas uh, sebuah kitab yang sangat fenomenal yakni kitab Bulughul Maram dengan syarah dari Syekh Abdullah bin Saleh Al Fauzan yakni kitab Minhatil Alam fi Syarhi Bulughil Maram. Insyaallah kita akan memulai dari uh, kitab Al Jami' bab al-adab. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Para ulama salafun salih rahimahumullahu taala sangat memperhatikan sekali adab ketika mereka menuntut ilmu syar'i. Sebagian ulama mengatakan nahnu ila kathirin minal adab ahwaj minna ila kathirin minal hadith sungguh kita lebih membutuhkan banyak adab ketimbang banyak mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al Imam Zahabi rahimahullah taala beliau mengatakan anna majlis al Imam Ahmad rahimahullah taala kana yahduru khamsatu alaf dahulu majlis Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala dihadiri oleh 5000 penuntut ilmu syar'i. Khamsumi'ah yaktubun wal baquna yastamidduna min simatihi wa khuluqihi wa adabih. 500 penuntut ilmu syar'i menulis riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala sisanya yakni sekitar 4.500 penuntut ilmu syar'i yang lain lebih mengambil kepada adab beliau dan akhlak beliau rahimahullah taala. Artinya para salafus saleh sangat memperhatikan sekali tentang adab sebelum mereka menuntut ilmu, sebelum mereka memulai menuntut ilmu syar'i. Bahkan sebagian ulama salaf sering berpesan dan mewanti-wanti anak-anak mereka li'an tata'allam baban minal adab ahabbu ilayya min an tata'allam sab'ina baban min abwabil ilm kalian mempelajari satu bab tentang adab sungguh lebih aku sukai daripada kalian menuntut ilmu sebanyak 70 bab selain bab-bab adab Bahkan Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah taala beliau mengatakan ta'allamtul adab salasina sanah. Aku menuntut ilmu tentang adab. Aku mempelajari adab selama 30 tahun lamanya. Wa ta'allamtul ilma ishrina sanah. Dan aku menuntut ilmu syar'i selama 20 tahun. Jadi Al-Imam Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah taala wa radhiyallahu taala anhu lebih lama mempelajari adab ya ketimbang beliau radhiyallahu anhu wa rahimahullah taala mempelajari ilmu syar'i bahkan beliau mengatakan wa kanu yata'allamuna al-adab thumma al-ilm dahulu para salafus saleh ya, generasi terbaik dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka belajar adab dulu baru setelah itu belajar ilmu. Maka inilah pertimbangan kami untuk e, lebih fokus kepada materi yang berkenaan tentang adab sebelum kita membahas tentang ilmu-ilmu yang lain semisal hadis, fiqih, tafsir dan semisalnya. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan pertama di dalam bab al-adab dalam kitab Minhatil Alam fi Syarhi Bulughil Maram yaitu bab ma jaa fi haqqil muslim ala akhih. Bab tentang hak seorang muslim atas saudaranya yang lainnya, saudara muslimnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim sit." Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada enam. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hakul muslim alal muslim khams. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada lima. وذكرها بدون وإذا استنصحك فانصحه Perawi tersebut tidak menyebutkan kalimat wa idza stansahaka fansahhu. Jika ada yang meminta nasihat kepadamu, maka hendaknya engkau berikan nasihat. Apa saja hak-hak seorang muslim atas muslim yang lainnya di dalam hadis yang sangat mulia ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjabarkan pada kita yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau bertemunya, bertemu saudara sesama muslim, maka hendaknya engkau mengucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan jika saudara sesama muslim mengundangmu, maka hendaknya engkau penuhi undangannya Kemudian yang ketiga, wa idzastansahaka fansahhu. Jika engkau diminta untuk memberikan nasihat oleh salah seorang saudaramu yang muslim, fansahhu, maka hendaknya engkau memberikan nasihat. Wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Dan tatkala ada salah seorang saudaramu yang bersin, kemudian dia memuji Allah Azza wa Jal, maka hendaknya engkau bertasmid untuknya, yakni mengucapkan yarhamukallah. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Dan kalau ada salah seorang saudaramu yang sakit, maka hendaknya engkau jenguk ia. Dan yang terakhir, wa idza mata fatba'hu. Kalau ada salah seorang saudara kalian yang meninggal, maka hendaknya engkau antarkan jenazahnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ada beberapa pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari kandungan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini. Yang pertama adalah al hadithu dalil ala anna man ala anna min simatid dinil islami annahu dinul mahabbah wal mawaddah bainal muslimin. Hadis ini jelas menunjukkan bahwasannya di antara aspek yang sangat menonjol di dalam agama Islam, di dalam agama kita yang mulia ini adalah agama Islam adalah dinul mahabbah wal mawaddah. Islam adalah agama cinta dan kasih sayang bainal muslimin di antara orang-orang muslimin. ومن هنا جاء الإسلام ببيان الحقوق التي تنمي المحبة وتحقق المودة، Maka oleh karenanya Islam datang dengan memberikan penjelasan kepada kita terkait hak-hak seorang muslim atas muslim yang lainnya yang itu bisa ya, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kaum muslimin wahiyah hukukun yasirah. Ketahuilah bahwasannya hak-hak tersebut adalah hak-hak yang yasirah, yang mudah. Namun bagi siapa? Alaman Allah alaih. Atas orang yang Allah mudahkan baginya. Kenapa ya ikhwatal iman hafizakumullah? Karena terkadang kita mendapatkan realita yang sangat menyedihkan tatkala kita melihat sebagian kaum muslimin ketika bertemu dengan saudaranya sama muslim, dia acuh tak acuh. Dia tidak peduli dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia ini, walaupun mungkin dia sudah pernah mendengarnya. Maka Syekh Abdullah bin Saleh Al Fauzan hafizahullah taala mengatakan perkara ini asalnya mudah. Namun bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dari Allah Azza wa Jal, maka orang itu pun akan mudah mengamalkan hadis ini. Sebaliknya, orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala atau mereka yang belum diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jal, mereka akan sulit sekali mengaplikasikan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Walaupun pada dasarnya ini adalah amalan yang sangat mudah yang harusnya setiap muslimin bisa melakukan ini ketika bertemu dengan saudaranya sama muslim. Kemudian pelajaran kedua dari hadis yang mulia ini Al-hadithu dalil ala anna salam min mahasinil islam Hadis ini menunjukkan bahwasannya ucapan salam kita kepada saudara kita sama muslim merupakan bentuk keindahan Islam Wamin asbabil mahabbah dan diantara bentuk sebab-sebab yang akan mendatangkan cinta dan kasih sayang diantara kaum muslimin. Fa inna kulla wahidin al mutalaqiyaini yad'u lil akhar bis salamah min kulli afah. Bagaimana tidak kalau seandainya kita ketika bertemu dengan saudara kita sesama muslim setiap kali kita bertemu dengan mereka, kita mengucapkan salam. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan untuknya. Baik keselamatan yang sifatnya fisik seperti as-salamah minal amrat ya, keselamatan dari penyakit atau bisa jadi Maknanya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga saudara kita ya, menyelamatkan saudara kita dari asyurur wal ma'asi, keburukan-keburukan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui, ikhwatal iman hafizakumullah, bahwasannya tatkala kita berhasil selamat dari maksiat, maka demi Allah itu bukan karena kehebatan kita, itu bukan karena kekuatan iman kita, namun itu benar-benar murni pertolongan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan kita untuk menyelamatkan diri kita dari kemaksiatan. Atau bisa jadi as-salamah minan nar. Keselamatan dari api neraka di yaumil qiyamah kelak. Wa fihi du'a birahmah wal barakah. Di dalam ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ terdapat doa ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Allah agar Allah Azza wa Jal memberikan rahmatnya, memberikan keberkahannya kepada saudara kita sama muslim. Wa fil Islam ihya'i sunnah Nabi wa fis salam ihya'i sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di dalam ucapan salam kita kepada saudara kita juga berisi ihya sunnah menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Oleh karenanya para ulama rahimahumullahu taala mewanti-wanti kita dan menyemangati kita sebagai seorang muslim agar senantiasa menjaga ukhuwah kita dengan saling mengucapkan salam setiap kita bertemu dengan saudara kita. Dan ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun telah jauh-jauh hari memotivasi umatnya ya, agar seluruh umatnya dapat berukhuwah dengan ukhuwah yang erat dengan saling mengucapkan salam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan sampai derajat keimanan sampai kalian saling mencintai antara kalian dengan saudara kalian. Awala adullukum ala syai'in idha fa'altumuhu tahababtum. Maukah kalian Aku tunjukkan suatu perkara, jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Lalu sahabat pun menjawab, "Na'am, bala ya Rasulullah." Ya. Kami ingin kau tunjukkan apa yang engkau janjikan tersebut ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afsyus salam bainakum." Tebarkanlah salam di antara kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik dari kita sesama muslim ini adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam ketika bertemu. Akan tetapi ikhwatal iman Azzani Allah wa iyyakum Sangat-sangat-sangat disayangkan sekali Di zaman kita hari ini Kita sungguh ya, Tidak mengucapkan salam kepada orang yang tidak kita kenal. Padahal kita yakin ia adalah seorang muslim. Kita yakin seorang itu adalah orang yang muslim. Dia saudara kita sesama muslim. Namun sayang sekali dikarenakan adamul ma'rifah. Karena kita tidak mengenal ia, maka enggan kita untuk mengucapkan salam. Bahkan yang lebih parah lagi adalah tatkala kita mengenalnya pun kita enggan untuk memulai mengucapkan salam kepadanya. Wal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna min ashratis sa'ah Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat ayyusallimar rajulu 'ala rajuli la yusallimu alaihi illa lil ma'rifah. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara tanda-tanda hari kiamat adalah seseorang tidaklah dia mengucapkan salam kepada saudaranya sama muslim melainkan kalau dia mengenalnya. Kalau tidak, maka dia tidak akan mengucapkan salam. Inilah yang menghancurkan ukhuwah Islamiyah kita, ikhwatal iman, hafizakumullah. Karena bagaimana tidak, kita hanya mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal. Padahal kita yakin dia adalah seorang muslim. Bahkan kita yakin dia adalah tetangga kita. Bahkan kita yakin dia adalah aktivis masjid seperti kita. Namun karena keangkuhan mungkin, namun karena ketidak berilmuannya kita akan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita enggan mengucapkan salam terlebih dahulu. Bahkan sebagian kita Tatkala diucapkan salam, kita enggan untuk menjawab salam dengan salam yang sempurna. Ikhwatal iman hafizakumullah. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mulia ini adalah al hadis amra bi أن al salam lil wujub. Kalau kita melihat konten hadis ini secara zahirnya, maka kita akan melihat bahwasannya perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk mengucapkan salam setiap kali bertemu dengan saudara sama muslim ini menunjukkan kewajiban. Kenapa? Karena di dalam kaidah fiqh para ulama menjelaskan al aslu fil amr lil wujub. Hukum asal perintah sifatnya adalah wajib. وقد نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القول بالوجوب Bahkan telah dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Muflih dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang wajibnya mengucapkan salam tatkala bertemu. Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala wa ghairuhu dan yang semisalnya ya, menukilkan ijma ala anna tidak salam sunnah jadi di sini ada dua pandangan di antara ahli ilmu. Sebagian ulama menjelaskan kepada kita bahwasannya memulai salam hukumnya adalah wajib sebagaimana yang telah dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Muflid dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Kemudian pendapat kedua sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasannya memulai salam hukumnya adalah sunnah. Bahkan beliau mengatakan ini adalah ijma ulama. Liqaulihi ta'ala sesuai dengan firman Allah taala wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Surah An-Nisa ayat 86 Allah berfirman jika kalian diberikan ucapan salam atau penghormatan dengan ucapan salam fahayu bi ahsana minha maka hendaknya kalian balas dengan yang ahsan dengan yang lebih baik dari yang dia ucapkan aurudduha atau yang semisalnya kalau kita lihat ayat yang mulia ini kita akan mendapatkan bahwasannya standar ya, orang yang mengucapkan salam adalah rudduha yang semisalnya namun kalau kita kembalikan ke fenomena hari ini lagi-lagi kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat sayang sekali kita lihat. Kenapa? Karena ya, banyak kaum muslimin yang ketika diucapkan salam dengan sempurna atau ya, diucapkan salam assalamualaikum warahmatullah mereka tidak membalas bahkan yang semisalnya. Bahkan mereka hanya menjawab cuman assalamualaikum. Artinya kita ya perlu mengintrospeksi diri kita lagi tentang apakah kita benar-benar sudah mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Kemudian adapun berkaitan dengan sifat atau tata cara ucapan salam yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka para ulama menjelaskan kepada kita yang paling sempurna adalah ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling sempurna adalah ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang paling minim adalah ucapan assalamualaikum. Kalau kita ditanya mana yang lebih utama, maka sungguh kita akan mendapatkan bosan yang paling utama adalah yang paling sempurna ucapan salamnya. Wa amma ibtida'il liqa' mithli sabahil khair au sabahuka Allah bil khair au sabahun nur au kaifa asbahta kaifa amsayta hayakumullah falaisa bisalamin syar'i. Kata Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizallah, beliau mengatakan adapun fenomena zaman ini ya yang ketika mereka antara muslim mereka bertemu kemudian mereka tidak mengucapkan melainkan sobahul khair selamat pagi atau sobahukallah bil khair semoga Allah memberikan kebaikan di pagimu atau sabahun nur dan ucapan-ucapan semisal maka ini bukan ucapan salam yang syar'i bal nassa ba'dal ulama ala karahah bahkan sebagian ulama menjelaskan bahwasannya ucapan salam seperti ini adalah ucapan salam yang makruh namun bukan berarti tidak boleh boleh kita mengucapkan sabahul khair selamat pagi selamat siang dan seterusnya namun yang jadi perhatian adalah hendaknya kita memulai pertemuan dengan ucapan salam. Kalau kita mau menambahkan doa hayakumullah, barakallahu fiq maka itu sesuatu yang sangat ya, baik kalau kita sudah mulai dengan ucapan salam. Kemudian di antara pelajaran dari hadis ini mafhumu qawlihi sallallahu alaihi wasallam idza laqitahu fasallim alaihi kalau kalian bertemu dengan saudara kalian, maka hendaknya kalian ucapkan salam. Pemahaman sebaliknya dari hadis ini, sebagian ulama mengatakan annahu la yusallim alaihi idza faraqahu. Kalau kita berpisah, maka tidak perlu mengucapkan salam. Sebagian ulama mengambil dalil bahwasannya ketika kita kita berpisah dari pertemuan atau suatu majelis kita tidak perlu mengucapkan salam adalah ya, diambil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza fasallim alaih kalau kalian bertemu maka ucapkan salam kata mereka sebagian ulama kalau kita berpisah maka tidak perlu mengucapkan salam namun pemahaman ini adalah pemahaman yang salah karena pemahaman ini dibantah langsung oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idan taha ahadukum ilal majlis falyusallim kalau kalian selesai dari sebuah majlis maka hendaknya kalian mengucapkan salam faida arada ayyakum falyusallim kalau kalian salah seorang dari kalian bangun dari majlisnya maka hendaknya kalian ucapkan salam itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membantah pemahaman sebagian ya, kalangan ahli ilmu yang mengatakan tidak perlu e, mengucapkan salam tatkala berpisah dari sebuah majelis. Kemudian ya dari hadis yang mulia ini berisi sebuah pelajaran bahwasannya hadis ini menunjukkan wujub ijabati dakwah lima fihi min ikramid da'i. Wajibnya seseorang memenuhi undangan saudaranya sesama muslim karena yang demikian akan mendatangkan rasa cinta antara kaum muslimin. Dan sebagian ulama berbeda pendapat dalam hal apakah menjawab undangan hukumnya wajib atau sunnah. Kalau kita melihat lahir hadis ini, ya, konten hadis ini, maka hadis ini menunjukkan jelas wajibnya seseorang memenuhi undangan saudaranya sama muslim. Kenapa? Karena redaksi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini menggunakan sigatul amr, redaksi perintah. Dan sebagaimana yang kita sudah jelaskan sebelumnya bahwasannya al-aslu fil amr lil wujub hukum asal perintah adalah untuk mewajibkan suatu perkara. Namun jumhur ulama berpandangan bahwasannya memenuhi undangan hukumnya adalah sunnah muakkadah tidak sampai derajat wajib ya ala kulli hal di dalam memenuhi undangan kita perlu memperhatikan adab-adab undangan juga ya kita harus memperhatikan adab-adab memenuhi undangan. Sebagian ulama menjelaskan kepada kita, tidak semua undangan itu wajib dipenuhi atau sunnah untuk dipenuhi. Ya, jadi sebagian undangan ada yang kita boleh untuk tidak memenuhi undangan tersebut. Maka para ulama menjelaskan ya, syarat-syarat sebuah undangan yang harus dipenuhi oleh kaum muslimin sebagai saudaranya tatkala diundang. Syarat yang pertama kata para ulama ayyakuna ad-da'i musliman. Hendaknya orang yang mengundang adalah seorang muslim. Walaisa kafiran, bukan orang kafir. Jadi kalau yang mengundang adalah saudara kita sesama muslim, maka pada saat itu adalah wajib kita penuhi kalau kita melihat konten hadis ini. Kemudian syarat yang kedua kata sebagian ulama adalah alla yakuna fid da'wah munkar min ikhtilat khamr wa ghairihima Hendaknya di dalam undangan tersebut atau di dalam acara tersebut tidak ada kemungkaran yang terjadi. Semisal apa? Semisal al-ikhtilat, campur baur antara laki dan perempuan. Ya, yang nantinya akan menimbulkan fitnah di situ. Atau di situ terdapat khomer ya, misalnya minumannya banyak di situ ada khamer yang kita tidak bisa membedakan mungkin mana khamer mana sirup sehingga dikhawatirkan kita jatuh pada suatu yang haram maka kita boleh tidak memenuhi undangan tersebut atau misalnya di sana ada al-ma'azif ya, alat musik ya, tarian dan semisalnya maka pada saat itu kata para ulama boleh kita tidak memenuhi undangan karena memang ada sesuatu yang menghalangi kita untuk memenuhi undangan saudara kita sama muslim. Kemudian yang ketiga, alla yakuna lil mad'u udhur min marad au safar au khauf ala nafsih. Ya, syarat undangan yang harus dipenuhi yang ketiga adalah hendaknya undangan tersebut ya tidak ada uzur dari orang yang diundang. Artinya orang yang diundang tidak memiliki uzur syar'i. I kalau misalnya dia punya uzur syar'i seperti sakit atau dia sedang dalam keadaan safar, ya sehingga kalau dia penuhi dia akan kesulitan dan kesusah payahan atau jalan yang ditempuh untuk untuk men, e, mencapai tempat walimah misalnya atau tempat undangan tersebut membahayakan orang yang diundang maka kata para ulama ini dibolehkan, tidak diijabah atau tidak dipenuhi karena memang ada udur syar'i. Kemudian yang keempat, syarat di mana undangan boleh tidak dipenuhi adalah alla yakuna fit ta'am syubhah. Ya. Tatkala di dalam acara tersebut ada makanan-makanan yang syubhat. Ya, semisal misalnya orang yang mengundang kita Ya, walaupun dia seorang muslim, namun dia misalnya bekerja di bank konvensional misalnya yang hasil gajinya adalah riba ya. maka sehingga kalau kita penuhi di situ khawatir makanannya adalah makanan yang haram dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita faman syubhat atau faman syubhat wa irdih Siapa yang bertakwa, siapa yang melindungi dirinya dari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hak Muslim atas Muslim yang lainnya. Eh, sampai pembahasan Nabi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idastan sohaka fansahu. Jika salah seorang saudaramu meminta nasihat maka hendaknya engkau berikan nasihat. Kata para ulama di sini mengandung e, wajibnya seseorang muslim memberikan nasihat kepada saudaranya sesama muslim tatkala diminta untuk memberikan nasihat kembali lagi kita melihat di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda dengan redaksi fi'il amr ya, fi'lul amr menunjukkan wujub ya, kata perintah menunjukkan suatu yang wujub sehingga dari hadis yang mulia ini kita ambil pelajaran bahwasannya seorang muslim wajib memberikan nasihat kepada saudaranya tatkala diminta untuk memberikan nasihat namun bukan berarti tatkala saudara kita tidak minta kita memberikan nasihat, kita lepas tanggung jawab tidak memberikan nasihat pada saudara kita yang ternyata memang butuh nasihat. Ya. Semisal kalau misalnya dia hendak melakukan maksiat, maka kewajiban kita adalah menasihatinya. Kewajiban kita adalah menasihatinya. Dan ini adalah merupakan kewajiban. Jadi meskipun dia tidak minta nasihat, namun tatkala kita melihat Kondisinya adalah kalau kita tidak memberikan nasihat, maka saudara kita akan binasa karena kemaksiatan dia lakukan, maka pada saat itu nasihat pun menjadi wajib walaupun dia tidak minta nasihat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Unsur akhaka zaliman atau madluman." Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tahu kalau orang yang dizalimi bagaimana menolongnya. Namun bagaimana menolong orang yang zalim? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tahjizuhu wa tamna'uhu. Engkau cegah dia dari berbuat zalim, ya baik zalim kepada orang lain atau zalim kepada Allah, yakni dengan memaksiati Allah Azza wa Jal dan engkau cegah dia agar jangan sampai berbuat zalim. Kemudian dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa idza atasa fahamidallah fasammithu dan jika ada saudara kalian sesama muslim yang bertahmid setelah dia bersin maka kewajiban kita adalah bertasmid untuknya yakni mengucapkan yarhamukallah ya saya ulangi ketika ada saudara kita yang bersin kemudian dia mengucapkan dengan jelas dan memang sunnahnya adalah mengucapkan dengan jelas lafaz alhamdulillah ketika selesai bersin kalau kita jelas-jelas mendengarnya maka kewajiban kita adalah mengucapkan tasmid yarhamu ya kallah semoga Allah merahmatimu nah para ulama menjelaskan kepada kita bahwasannya wajib seorang muslim mengucapkan tasmid untuk saudaranya sama muslim yang bersin kemudian dia mengucapkan hamdalah Adapun jika dia tidak mengucapkan hamdalah setelah bersin, maka kata para ulama fa innahu la yushmat. Dia tidak perlu diucapkan tasmid kepadanya. Artinya tidak perlu kita mengucapkan yarhamukallah. Kenapa? Li'annahu huwallazi fawwata ala nafsihi ni'matain. Karena dia sendiri yang telah membuat dirinya luput dari dua nikmat nikmat yang pertama adalah nikmat mengucapkan alhamdulillah dan nikmat yang kedua adalah nikmat mendapatkan doa dari saudaranya sesama muslim. Maka para ulama menjelaskan ya dengan ini bahwasannya kalau kita tidak mendengarnya maka kalau kita mau ya ucapkan yarhamukallah tapi kalau kita enggan karena memang si fulan misalnya tidak mengucapkan alhamdulillah maka sebagai bentuk hukuman baginya, kita boleh tidak mengucapkan yarhamukallah. Wa min fawaid tashmit tahsilul mawaddah wa ta'aluf bainal muslimin. Dan para ulama juga menjelaskan bahwasannya di antara faedah dari mengucapkan tashmit yarhamukallah ini akan menghasilkan cinta dan kasih sayang di antara kaum muslimin karena balik lagi ya Ketika kita mendoakan seseorang kebaikan, diharapkan orang tersebut akan hatinya lembut kepada kita. Dia akan mencintai kita sebagai saudaranya sama muslim dan akan timbul ya respek dari saudara kita sama muslim karena kita mendoakan dia dengan doa yang baik. Kemudian di antara pelajaran dari hadis yang mulia ini adalah al-haditsu dalil ala wujub iyadatil marid. Hadis ini menunjukkan wajibnya menjenguk orang yang sakit, saudara kita yang sakit. Dari sabda Nabi saw alaihi wasallam, "Wa idza marida fa'udhu." Kalau saudaramu sakit sama muslim, maka hendaknya kalian menjenguknya. Di sini pun Nabi saw menggunakan redaksi perintah dan kita kembalikan lagi kepada kaedah asal perintah adalah lil wujub untuk mewajibkan suatu perkara. Wala khilaf baina ahli ilm anha matlubah. Para ulama tidak berbeda pendapat. Mereka tidak berselisih pendapat tentang disyariatkannya menjenguk orang sakit. Adapun khilaf ini terjadi pada hal apakah menjenguk orang sakit, yakni saudara kita yang sakit, hukumnya wajib atau hukumnya adalah sunnah. Di sini ada dua pendapat dari kalangan ulama. Pendapat yang pertama mengatakan annaha sunnatun. Jumhur ulama mengatakan annaha sunnah. Menjenguk saudara kita yang sakit hukumnya adalah sunnah wastadalu bi adillati zahirihal wujub wa minha hadisil bab. Mereka berdalil dengan hadis yang kita bahas pada siang hari ini yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza marida fa'udhu. Kalau ada saudara yang sakit maka hendaknya engkau jenguk dia. Lalu apa yang memalingkannya dari wajib menjadi sunnah? Jumhur ulama memalingkan kewajiban ya menjenguk saudara sama muslim yang sakit dari wajib ya, menjadi sunnah mereka memalingkannya dengan ijma ulama mereka menukil ijma ulama bahwasannya menjenguk saudara yang muslim sakit hukumnya adalah sunnah lakinnaha tasilu ilal wujub fi haqqi dawil arham namun jumhur ulama juga menjelaskan bahwasannya derajat sunnah itu bisa terangkat menjadi wajib tatkala yang sakit adalah orang yang mempunyai ikatan darah dengan kita. Fa'iyadatul ab wajibah. Maka dengan itu menjenguk bapak kita misalnya yang sedang sakit hukumnya adalah wajib bukan lagi sunnah. Karena ini adalah ikatan kekerabatan atau adik kita yang sakit atau keponakan kita atau cucu kita yang sakit maka hukumnya adalah wajib bukan sunnah. Li'annaha minal birril ma'mur bihi syar'an. Karena ini adalah perbuatan baik yang kita diperintahkan oleh syariat. Wa iyadatul akh wajibah. Begitu juga menjenguk saudara kita, kakak kita, adik kita min ajli silatil qarabah. Ya, sebagai bentuk menyambung ikatan silaturahim hukumnya wajib. Dan para ulama membuat sebuah kaidah bahwasannya annahu kullama kana lil maridi haqqun 'alaika min qarabah aw suhbah aw jiwar kanat iyadah kanat iyadatuhu akad. Ya, semakin kuat hubungan seorang dengan orang yang sakit, maka menjenguknya semakin ditekankan. Ya, semakin kuatnya hubungan seseorang dengan orang yang sedang sakit tersebut, maka menjenguknya semakin ditekankan oleh syariat. Seperti tadi contohnya, kerabat kita sakit atau tetangga kita sakit, maka hukumnya pun menjadi lebih kuat dari e, hukumnya sunnah menjadi wajib. Seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua, anna iyadatil anna iyadatil al-marad wajibah. Bahwasannya menjenguk orang sakit hukumnya wajib ini pendapat ulama dari kalangan Zahiriyah. Ya. huwa qaulul Bukhari. Dan ini juga pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Bahkan beliau mencantumkan di dalam kitab sahihnya sebuah bab. Bab wujub iyadatil, mar marid. Bab wajibnya menjenguk orang yang sakit. Wastadallu bima warada fi syara' minal amri biha wal amr lil wujub dan orang-orang atau kalangan ahli ilmu yang mengatakan bahwasannya menjenguk saudara sama muslim yang sedang sakit hukumnya wajib mereka mengambil zahir hadis ini yakni konten hadis ini yang menggunakan redaksi perintah dan hukum asal perintah adalah wajib kemudian pendapat yang ketiga ya para ulama mengatakan annaha wajibun kifai. Hukumnya adalah wajib kifayah atau fardu kifayah. Hukum menjenguk saudara kita sama muslim sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Wa hadha qaulun qawi. Dan Syekh Abdullah Ibn Salih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan bahwasannya ini adalah pendapat yang kuat, pendapat yang rajih. وإن كان لا يعلم بآعده لأن مشروعية عيادة المريض ya jadi menjenguk orang sakit ya, menjenguk orang sakit atau saudara kita sama muslim yang sakit hukumnya adalah fardhu kifayah yang kalau sudah dilakukan oleh sebagian saudara kita maka dosa seluruh kaum muslimin telah gugur karena sudah digugurkan oleh saudara kita yang menjenguk saudara kita sama muslim yang sedang sakit dan zahir hadis ini, pelajaran dari hadis ini juga menunjukkan pada kita, meskipun orang yang sakit tidak mengetahui kalau ada yang menjenguknya, dia tidak mengetahui kalau kita datang menjenguknya, maka ini tidak menggugurkan hukum wajibnya menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Jadi, hukumnya adalah mutlak. Dia tahu kita menjenguknya atau dia tidak tahu ketika kita menjenguknya, Semisal saudara kita misalnya yang wal billah semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua ya, dan keluarga kita dari musibah. Semisal saudara kita kecelakaan, kemudian ia pun koma atau pingsan dan tidak sadarkan diri. Lalu bagaimana hukumnya? Apakah tetap wajib kita menjenguknya sementara dia tidak sadar kalau ada orang menjenguknya. Kata para ulama, kalau kita lihat konten hadis ini, maka hukumnya juga tetap wajib kifayah atau fardu kifayah. Harus ada yang menjenguknya. Karena di sini hadis ini menjelaskan kepada kita mutlak. Entah dia sadar atau tidak sadar, maka hukumnya tetap wajib kifai. Kemudian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza mata fatba'hu dan jika ada salah seorang saudara kalian yang yang meninggal, maka hendaknya kalian antarkan jenazahnya. Dari hadis ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum menjenguk uh, hukum mengantarkan jenazah saudara kita sesama muslim. Sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Ya, mengantarkan jenazah sesama muslim hukumnya adalah wajib berdasarkan konten hadis ini ya yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dengan redaksi perintah dan hukum asal perintah lagi-lagi adalah lil wujub untuk mewajibkan suatu perkara sampai ada dalil yang memalingkannya dari wajib kepada sunnah. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan anna il janazah fardhu kifayah. Ya, hukum mengantarkan jenazah saudara kita sama muslim hukumnya adalah fardu kifayah yang jika ya, ada sebagian orang yang sudah melakukannya maka dosanya itu gugur untuk yang lainnya wahada qala bi ba'du ahli ilm ini yang dikatakan oleh sebagian ahli ilmu wa'tabaru al-awamiril waridah fi al mas'alah mahmulatun ala wujubil kifayah mereka mentakwil redaksi perintah di dalam hadis ini dengan wajib kifayah bukan wajibul ain ya. mereka mentakwil redaksi perintah di dalam hadis ini dengan wajibul kifayah wajib namun wajibul kifayah bukan wajibul ain kemudian pendapat yang ketiga dan ini pendapat yang rajih wallahu alam jumhur ulama mengatakan bahwasannya mengantarkan jenazah hukumnya adalah sunnah bidalil ijma' alladhi naqalahu ba'du ahli ilm berdalilkan atau berlandaskan dengan ijma ahli ilmu tentang kesunahan mengantarkan jenazah sesama muslim illa fi haqqi min bay man bainaka wa bainahu qarabah au jiwar au shibhuhuma kecuali jika orang yang meninggal tersebut mempunyai ikatan yang kuat denganmu seperti ya ikatan kekeluargaan atau ikatan kekerabatan atau ikatan tetangga maka pada saat itu jumhur ulama mengatakan hukum mengantarkan jenazah adalah wajib ala kulli mengantarkan jenazah terlepas dari hukumnya entah dia sunnah entah dia wajib aini atau wajibul atau wajib kifai mengantarkan jenazah memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwasannya orang yang mengantarkan jenazah dia akan mendapatkan pahala sebesar qirat atau qiratan Dua qirat, dua qirat ditakwil oleh para ulama sebesar dua gunung Uhud.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ada sebagian kaum muslimin menulis salam dengan singkat seperti as. Apakah wajib menjawabnya? Syukuran Ustaz dari Ramadan di Tambun, Bekasi. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Sudah barang tentu hal yang seperti ini tidak dibenarkan oleh syariat. Ini mendoakan saudara kita dengan menyingkat-nyingkat ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Nah, ini sebuah kesalahan ikhwatul iman hafizakumullah. Kenapa? Karena tidak layak doa yang kita sampaikan disingkat-singkat. Bukankah kita berharap ketika didoakan oleh saudara kita, kita didoakan dengan sempurna? Bukankah kita berharap orang memperlakukan kita dengan perlakuan yang sempurna, maka selayaknya juga begitu. Harusnya kita sebagai sesama muslim memperlakukan saudara kita sebagaimana kita ingin diperlakukan seperti itu. Jadi terlepas wajib menjawab salam atau bolehnya uh, hukum menjawab salam dengan salam yang singkat, maka wallahu alam kalau memang tujuannya adalah mengucapkan salam, maka hendaknya dijawab salam tersebut namun perlu diperhatikan nasihat untuk e, pendengar Ismail Radio dan yang lainnya hendaknya seorang muslim mengucapkan salam dengan salam yang sempurna bukan dengan singkatan-singkatan karena salam adalah bagian dari doa. hendaknya doa disampaikan dengan sempurna. Allah a'lam. Ya, taib demikian jawaban yang disampaikan oleh Ustaz untuk pertanyaan dari Ramadan di Tambun Bekasi. Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat yang pertanyaannya hampir sama Ustaz dari Ibu Nani di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana menulis ucapan salam apa boleh disingkat? Kalau boleh bagaimana Nah, syukuran jazakumullah khairan. Yes, bagaimana yang sudah dijelaskan tadi Bu yang semoga dijaga Allah Subhanahu wa taala. Bosannya salam perlu diketahui hakikat salam adalah doa dan doa selayaknya diucapkan dengan sempurna bukan dengan singkatan-singkatan yang akan dikhawatirkan merubah maknanya. Ya. Doa harus diucapkan dengan sempurna, tidak selayaknya disingkat-singkat yang dikhawatirkan nanti akan merubah maknanya. Maka sebaiknya salam atau ucapan salam tidak disingkat-singkat karena khawatir merubah makna. Dan kalau sampai merubah makna, maka ini adalah perbuatan yang dosa. Wallahu taala ala wa Iya, tayib Demikian jawaban yang disampaikan oleh Ustaz untuk pertanyaan dari Bu Nani di Depok. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana ketika dalam sholat, apakah ucapan salam penuh atau sebagian setengah? Atau bagaimana afdolnya Ustaz dari hamba Allah di pasar minggu? Ya, tadi kita telah membahas bahwasannya ucapan salam itu ada uh, beberapa versi. Versi yang pertama adalah ucapan yang paling minim, yakni dengan ucapan assalamualaikum. Ya. Kemudian yang paling sempurna adalah ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adapun ucapan salam ketika sholat atau ketika hendak menutup sholat, karena sholat ditutup dengan ucapan salam, maka di sini para ulama terjadi perbedaan pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan cukup dengan ucapan assalamualaikum. Dengannya sholat sudah selesai. Artinya sholat ditutup dengan salam dan ucapan salam di dalam sholat sebagian ulama mengatakan cukup dengan ucapan assalamualaikum assalamualaikum namun yang rajihullah alam adalah ucapan salam adalah dengan assalamualaikum warahmatullah. Ini dipegang oleh jumhur ulama atau mayoritas ulama. Kalau misalnya penanya dan saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ingin mengucapkan assalamualaikum untuk menutup salatnya, maka ini dibolehkan karena memang ada riwayat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitupun Ya, di dalam riwayat yang, yang, yang lain dijelaskan juga bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup sholatnya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama lagi juga mengatakan ucapan salam ketika sholat selesai adalah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi yang rajih wallahu alam adalah Pendapat yang kedua, yakni jumhur ulama yang mengatakan ucapan salam ditutup e, salat ditutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullah wallahu taala alam. Taib demikian jawaban yang disampaikan oleh Hasan untuk pertanyaan dari hamba Allah di pasar Minggu. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan terakhir Ustaz dari pesan singkat. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita jika tidak jika diundang walimahan yang tidak syar'i oleh keluarga kita sendiri dari Anto di Kalisari? Ya, taib. Pertanyaannya adalah jika kita diundang oleh kerabat kita, saudara kita, yang dimana di dalam undangan tersebut ada sesuatu-sesuatu yang melanggar syariat Ya, kalau seperti ini sama. Sebagaimana yang kita bahas tadi bahwasanya di antara sebab-sebab yang memperbolehkan kita untuk tidak memenuhi undangan adalah tatkala dalam undangan tersebut ada sesuatu yang munkar atau tidak sesuai dengan syariat. Maka kalau memang e, pelanggaran itu masih bisa disiasati, maka hendaknya kita mensiasatinya Ya, tapi kalau misalnya memang kita tidak bisa menghindari kemungkaran yang terjadi dalam acara tersebut, maka wallahu alam, maka hak Allah lebih dikedepankan dari hak makhluk. Ya, hak Allah lebih dikedepankan dari hak makhluk. Hak Allah adalah tidak dimaksiati dengan apapun itu, maka wallahu taala hendaknya tidak mendatangi kemungkaran yang tidak bisa dihindari. Namun kalau misalnya kemungkaran yang terlihat masih bisa dihindari, hendaknya tetap menjawab undangan kerabat karena sebagaimana jumhur ulama mengatakan semakin kuat ikatan seseorang dengan orang yang mengundang maka akan lebih menguatkan lagi hukumnya wallahu taala ala wa alam Ya, Toib demikian jawaban yang disampaikan oleh Untuk pertanyaan dari Anto di kali sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Dan kepada para sahabat Ismail Radio, syukuran jazakumullah khairan atas partisipasinya dan jazakallah khairan saat atas apa telah disampaikan. Jazakallah khairan. Oh iya. Dan bagi Anda sahabat Ismail Radio yang ingin mengikuti kajian rutin bersama Ustaz Aziz dan Syahrial yaitu setiap hari Senin pukul 13.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan kami yang bertugas pada siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.